Pak Surya selamat siang Selamat siang Silakan Bapak Ya kalau menurut saya, saya, saya agama Kristen gitu ya Saya merayakan Natal juga, saya tahu arti Kristen itu Kita sama-sama tahu Kalau saya justru berpesan Umat Kristen Kalau memang tidak diizinkan atau bermasalah tempatnya Ya cari aja tempat lain gitulah Karena kalau kita balik lagi arti Iya. pas gedungnya gitu loh jadi kalau kalau seperti juga ya kembali lagi ke sekolah minggu lah pesan saya bahwa gereja itu bukan gedungnya tapi orang itu aja terima kasih terima kasih Pak Surya Pak Fred silakan Bapak Pak Gigi ya. gini eh, kalau yang AKBP Pedavi saya nggak tahu tapi kalau GKI Jasmine saya tahu bukan masa itu yang nggak setuju wali kotanya dan saya kira kalau itu sudah pelecehan terhadap Mahkamah Agung itu kalau di, masih tetap dilarang mestinya sebagai kota diseret ke, ke eh, pengadilan ya saya kira kita jangan main-main apa mengap, mengap enteng sistem kita sendiri gitu kasihan juga untuk wali kotanya dan untuk gereja sendiri Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Fred. Terima kasih. Dan saya ke Pak Gilbert. Ya saya sih sebagai umat Kristen juga ya Saya rasa ini emang tindakannya juga Karena mungkin lemah ya pemerintahnya Ini kan semua, semua melanggar Undang-Undang Dasar 45 nih Dia jadi menghambat orang beribadah sesuai dengan agamanya ya Tadi dikatakan oleh penerbuan pertama tuh Pak Surya Bapak cari aja tempat lain Itu kan kata-kata yang salah ya Saya rasa ya Karena semua sudah keluar uang ya seperti teman saya kan eh, sebagai majelis untuk uh, gereja katolik di daerah Kalideres itu itu mereka sudah bangun ya sudah bangun itu eh, menghadapi kendala tidak boleh di sana tapi pendekatan yang dicari adalah pendekatan mendekati pemuka-pemuka agama di sana dan kelompok apa namanya seperti kayak FPI di daerah sana gitu ya ya tentu dengan keluar uang Ya kan? Jadi tidak bisa dibilang suruh pindah karena sudah keluar uang sedemikian besar untuk membangun satu gereja di satu tempat gitu. jadi ini sekarang kembali lagi ke penegakan hukumnya ya lemah. Seharusnya ini tamparan muka yang sangat dahsyat ya mengadakan misa Natal di depan istana. Gitu itu memalukan saya hmm. sih. Terima kasih. Iya. Siang. Siang Pak, silakan. Ini saya ingat ya waktu tahun 74 Ah, saya tinggal di daerah Cipete Jakarta Selatan tahun 74 daerah Cipete itu ada suatu di belakang kompleks saya itu ada kampung memang masih kampung Betawi semua orang-orangnya Betawi hidupnya masih ya begitulah cuman tiba-tiba ada HKBP bikin gereja di tengah-tengah komunitas Betawi buat orang dulu Betawi itu itu sangat menyakitkan karena di situ tidak ada bataknya. Tiba-tiba berdiri gereja. Itu sesuatu hal kadang-kadang kita juga harus berpikir lah ya. Bahwa pendidikan atau sesuatu kita istilahnya harus melihat masyarakat yang berada di situ bagaimana. Ya sama juga lah misalkan orang Islam tiba-tiba mau mendirikan masjid di tengah-tengah Eh, kampung yang ada di Bali itu kan juga tidak mungkin jadi artinya jangan <laughs> atau kita mau bikin masjid di tengah Danau Toba yang semuanya orang protestan Batak itu kan juga tidak mungkin <laughs> ya artinya sama-sama saling inilah saling tendang rasa saya rasa itu baik terima kasih Pak Nugroho Pak Andre ya Silahkan Pak um, Jadi uh, eh, mungkin ya Rasa toleransi kita itu Sudah benar-benar um, Ini toleransinya ya Bangsa kita ini sudah kurang benar-benar ya Toleransi antar agamanya dan eh, fanatiknya juga ada ya ini wali kota Bogor tuh sangat fanatik sekali ya itu apa alasannya Allah sendiri juga kan menciptakan alam ini eh, untuk kita tempati dan kita nggak ada larangan begitu ya alam alam semesta ini kan diciptakan oleh Allah Allah sendiri yang menciptakan untuk kita eh, berbuat baik begitu mendirikan ah, apa rumah ibadah begitu ya ini justru para penghuninya ini yang sangat fanatik dan so menganggap dirinya itu paling benar begitu itu salah ya ini yang justru yang sifat yang begini apa fanatik sekali kelihatannya ya rasa fanatiknya itu harus ke bukan hmm. Gitu. oke terima kasih Pak Andre Pak Kahin berapa terakhir silakan Pak selamat siang Ibu Kiki siang Pak Kahin silakan jemaat di Philadelphia dan uh, eh, KBT ya uh, pesan agar kita bersabar dalam ceritaan bahwa itu sudah datang ke sini lahirnya juga di kandang binatang sang domba di dalam palungan dan kita melihat dari sudut bahwa eh, Tuhan yang kita percaya itu juga datang sebagai rela menderita nah teman di sini saya lihat memang dari wali kota ini karena Kristiani begitu kecil karena wali kotanya doyan kawin gitu jadi eh, konsep monogami dan itu sangat jadi musuh gitu dan eh, di sini juga uh, ada pemaksaan kehendak kan nggak salah orang punya agama yang diakui oleh negara kok di undang-undang dasar juga sudah dijelaskan warga negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama praktik salah halo halo memang pemerintahnya yang ya? sengaja memelihara silakan Pak menjadi eh, saya tertarik dengan itu ini Pak dari kasus-kasus korupsi yang hari ini begitu besar terima kasih kita tidak pantas lagi berdebat tentang eh, tempat beribadah di mana karena memang sudah dijamin oleh undang-undang kita ya kalau kita mau ya aku muslim nih mbak ya、uh mm-hmm. -huh kalau kita mau jujur coba kita lihat musola atau masjid yang ada di sekitar kita apa itu ada indennya nah itu ya pertama itu jadi apa namanya aku sebagai muslim juga malu melihat keadaan seperti ini karena kita tidak kita, nah, kita tidak sadar diri bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya salah gitu loh di rumah saya itu ada berdiri musola itu rumah itu mbak, rumah loh, tempat tinggal gitu loh, dijadikan rumah ibadah. Sebenarnya itu salah tuh menurut menurut apa namanya aturan yang ada. Iya. Ya, tetapi karena memang dasar pemikiran untuk beribadah, untuk apa niatan-niatan yang uh, yang baik ya, saya pikir nggak ada masalah. Nah, untuk saat ini saya apa namanya eh, mengajak saudara-saudara saya yang dari Muslim ya tolonglah kita berikan toleransi untuk mereka ya kan selama ini kita malu seakan-akan agama kita ini, agama Islam itu tidak mengajarkan hal yang benar gitu loh. Padahal di, di sekeliling kita pun banyak bangunan rumah ibadah, masjid misalnya tidak mempunyai izin bahkan Itu mbak ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pak Hari. Ya, ini bagus juga sering di depan eh, tangan negara itu sebab negara kita nggak punya kepala negara kayaknya autopilot jadi akibatnya begini autopilot jadi semua sendiri-sendiri semua melaksanakan sesuai pemikirannya sendiri nggak ada kepala negara terima kasih Pak Waluyo selamat sore Ya selamat sore. -huh. Mm-hmm. Eh, uh, ya harusnya sih presiden udah nggak harus eh, merem ya kali ya, harus udah bertindak. Masalah MA aja sebagai eh, apa、uh, eh, organisasi yang salah eh, negara itu nggak nggak punya power jadi jalan ya, satu-satunya udah harus presiden gitu yang turun tangan yang saya bingung kok MA nggak bisa ini ya nggak nggak dipandang gitu untuk apa gitu adanya MA hmm. itu pertama yang kedua Uh, ini padahal untuk orang berbuat baik saya bingung gitu kecuali dia buat bikin rusuh gitu buat bikin diskotik ya itu boleh dilarang ini kan buat beribadah nah kenapa saya ambil contoh satu di Serpong Nah itu jelas-jelas ada satu wihara. Nah itu dihalangi sama hotel gitu. Nah itu warga dan pemerintah mengizinkan maksud saya. nah ini hal ini kan ha, ya membingungkan gitu di negara kita. Harusnya presiden sudah harus turun tangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Waluyo. Pak Tisan. Ya selamat sore. Sore silakan Pak. Kalau e, Menteri Agama bilang itu uh, e, IMB-nya tidak lengkap. Saya pikir berarti Eh, tidak mungkin pengadilan sampai tiga tingkat dari pengadilan negeri tinggi sampai makam Agung memenangkan DKI Yasmin bukan? Berarti menteri pura-pura bodoh. Jelas itu ada politisasi. Bagaimana tidak ada politisasi? Dulu waktu wali kota itu Bogor itu saya lupa namanya, dia waktu masih eh, kader PDIP dia kasih izin itu. Tapi belakangan setelah dia kutu loncat kemana ke itu nah lalu dia ada komitmen nah lalu ditarang itu GKI Jasmin jelas ini politik ya kan nah itu jelas jangan pura-pura bodoh lah semuanya ya ya terima kasih Pak Kisan Pak Jenny selamat sore selamat sore Pak silakan di mana keturunan Reza ya Halo. Pak Gini, suara Anda terputus-putus kami terimanya. Halo. Halo. Iya. Oke, silakan. Kalau kita ini kan negara berketuhanan Maha Esa. Uh mm-hmm. -huh. Cuma kan orang-orang tidak, ya, tidak bermoral. Tapi negara beragama malu kita dengan negara komunis. Karena kita jauh lebih bejat daripada orang komunis. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenny. Pak Jo, selamat sore selamat sore uh, Pak Tepen. Baik, silakan Bapak. Kalau menurut saya sih ini pasti permainan orang P2B-nya. Kalau IMB-nya yang dibilang belum ada, ya pasti mereka mau minta duit minimal. Ya itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Jio Pak Firman, menelpon terakhir. Selamat sore. Sore. Silakan Pak ya saya bingung ya mbak ya itu rumah-rumah ibadah yang lain kok selain yang apa HKTT dan Jasmine itu kok itu, itu apa izin atau IMB-nya itu dikeluarin ya oleh pemerintah ya ini sebenarnya ada apa ini dengan HKBP atau gereja Yasmin nih sekian terima kasih terima kasih Pak Firman dan demi selamat sore Pak Toto Nah, selamat sore. Silakan. Kalau menurut saya, ini Pancasila ini kayaknya sudah terintegrasi sini. Nggak boleh pakai Pancasila lagi kalau lihat keadaan seperti ini termasuk pilihan mereka juga harus dihapus gitu lihat saja dan negara Indonesia ini kita bikin aja eh, seperti yang di sopirnya dibikin tabel aja semua ya kita sama-sama untuk masing menuju mana yang kita mau negara masa mau negara Manado negara Aceh atau negara Jakarta masih masih sendiri aja kalau seperti ini presiden dan diam saja kita bubar aja negara ini terima kasih selamat sore Pak Wanto sore. Silakan. Kalau saya nilai sih, kalau begitu, Departemen Agama sebenarnya ini kan ada kerjaan aja. Tapi Departemen Agama itu dibubarin, sebenarnya pakai dirjen aja. Kalau kerja kita itu, Departemen Agama itu banyak kan mengurusin agama tertentu aja gitu loh. Terima kasih. Pak Wepi, silakan. Ya, itu pikir dari agama kan harus berdiri di atas semua agama bukan hanya agama satu aja dan memang negara menjamin bahwa setiap orang bisa menjalankan ibadahnya masing-masing kalau memang masalah IMB apakah mereka tahu mengurus itu begitu susahnya bahkan terkesan dihalang-halangi sehingga untuk mendapatkan IMB tidak bisa tapi yang paling hakikat bahwa negara menjamin orang bisa untuk beribadah sesuai dengan kekayaan mereka masing-masing jadi tidak usah dipersulit dengan IMB segala macam negara harus mendami kita bisa merasakan dengan mendirikan rumah ibadah kita bukan dengan cara di seperti itu terima kasih ya terima kasih kembali Pak Supri silakan Ya mbak, pertama ini mbak, apa namanya, saya nggak tahu nih, pembicaraan di TFM ini sampai nggak sih ke pemerintah? Ya, yang kedua, eh, ditinjau dari segi law, law enforcement itu udah jelas sebetulnya intervensi dari presiden tuh perlu aja cuman presiden kita nih kayak kepo juga nih diem aja gitu tapi kalau untuk masalah demokrat cepat gitu terus yang berikutnya lagi ya ini sebenarnya agak aneh ya saya menyinggung soal hati nurani dari manusia nih negara yang merasa berketuhanan tapi nggak punya Tuhan akuannya kayak nggak punya Tuhan gitu tapi berketuhanan jadi maksud saya begini saudara-saudara kita yang Nasrani ini kan sebenarnya mereka beribadah itu kan tujuannya mulia, bagus, nggak bikin macam-macam. Kecuali dia mau bangun diskotik, dia mau bangun yang enggak-enggak gitu ya, kafe yang menimbulkan keonaran dan sebagainya gitu. Dia mau beribadah, kenapa dihalangin? Apakah jadi eh, apa namanya kaum muslim jadi takut, takut kalah bersaing? Kan nggak begitu kita ini sebenarnya Mbak ya, kalau kita bilang kita melakukan sesuatu Tuhan tahu, itu Tuhan ada di dalam hati nurani. Tuhan itu baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang jahat sama orang lain, itu sebenarnya bukan ajaran Tuhan. Tuhan yang mana? Sebetulnya dari segi jauh dan segi agama udah jelas-jelas ya bahwa tujuannya baik kenapa dia menghalangin? Dari tinjauan hukum udah jelas. Sebenarnya negara keblinger makanya Mbak kalau nggak ada kekayaan alam di Indonesia mungkin nggak kaya negara pusaka di Afrika karena kualitas orang-orang yang kembali lagi Pak, KW3 di Indonesia. Makasih Mbak.